Wabil walidaini ihsanan dan hendaklah kalian senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka Wala taqrabul fawahish Ma zahara minha wa ma batan Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji Yang nampak maupun yang tersembunyi Jamaah sekalian Sampai di sini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya yaitu sampai poin yang keempat. Sekarang kita akan memasuki wasiat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat memahaminya. Inilah wasiat yang kelima dari sepuluh wasiat Allah di dalam rangkaian ayat-ayat yang mulia ini. Wasiat yang kelima adalah larangan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Para ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu ada empat Yang pertama jiwanya seorang mukmin, Jiwanya seorang muslim Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia bukan seorang mukmin yang taat Tetapi apabila dia tidak termasuk Yang boleh dibunuh maka membunuhnya adalah termasuk dosa yang sangat besar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu." wa 'adaban Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dan dia akan kekal dalam waktu yang lama di dalamnya. Ulama menjelaskan kekal di sini diazab dalam waktu yang lama bukan bermakna kekal selama-lamanya. Kecuali kalau dia kafir, maka kekal selama-lamanya. Kemudian Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah akan menyiapkan baginya azab yang besar atau azab yang sangat pedih. Ya. Ini peringatan Allah di dalam Al-Qur'an terhadap orang yang menghilangkan jiwa seorang mukmin. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan dengan keras sekali La zawalu hadhihi dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi subhanallah besar sekali dosa membunuh seorang muslim sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam musnahnya dunia ini yaitu dunia dengan segenap isinya termasuk seluruh orang-orang kafir itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim maka hendaklah kita berhati-hati jangan sampai kita berbuat zalim dengan cara menghilangkan jiwa seorang muslim atau membantu dalam menghilangkan jiwanya. Iya. Ini yang pertama, jiwa seorang mukmin. Yang kedua, jiwa seorang kafir zimmi. Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin. Dia tidak memberontak terhadap pemerintah muslim, ini disebut dengan kafir zimmi. Kemudian yang ketiga, jiwanya kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai atau perjanjian gencatan sema, se, eh, gencatan senjata walaupun sementara waktu dengan kaum muslimin, maka haram bagi kaum muslimin untuk membunuh mereka. Kemudian yang keempat, jiwanya kafir musta'man orang kafir yang diberikan perlindungan oleh salah seorang muslim. Jadi karena mungkin ada satu urusan antara mereka berdua sehingga dia berikan perlindungan keamanan terhadapnya. Maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Walaupun yang menjamin itu hanya satu orang muslim. Seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Karena kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh kalau satu sudah berjanji, itu sama dengan perjanjian seluruhnya. Apalagi kalau yang berjanji itu adalah pemerintah. Yang hari ini kita kenal dengan diantaranya visa, izin masuk terhadap orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin. Maka tidak boleh kita membunuh orang-orang kafir seperti ini. Jamaah sekalian, membunuh orang-orang kafir ini juga dosanya sangat besar walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim tetapi termasuk dosa yang sangat besar dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin maka dia tidak akan mencium bau surga padahal surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan ini menunjukkan membunuh orang-orang kafir yang tidak pantas dibunuh, tidak patut dibunuh termasuk dosa yang sangat besar sekali. Ya. Yang seharusnya jamaah sekalian yang kita lakukan kepada mereka adalah mendakwahi mereka agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh makhluk. Maksudnya apa? Ajak mereka masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, mereka akan mendapatkan rahmat Allah sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari azabnya. Kalau kita kemudian langsung membunuh mereka begitu saja tanpa mengajak mereka masuk Islam, itu sama saja kita memasukkan mereka ke dalam neraka. Sebab sudah kita pahami, orang-orang kafir itu apabila mereka mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di neraka. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir itu dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin seluruhnya tempat mereka di neraka jahannam mereka kekal di dalamnya mereka itulah seburuk-buruknya makhluk dan syaitan menginginkan hal tersebut syaitan menginginkan agar mereka ini enggak mau masuk Islam supaya mereka menjadi temannya untuk selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kalau kita langsung membunuh mereka tanpa mendakwahi mereka itu sama saja membantu syaitan. Membantu syaitan. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami apa yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu membunuh orang-orang kafir secara serampangan dan mereka mengatakan itu adalah jihad maka itu bukanlah jihad yang sesuai dengan syariat itu bukan jihad di jalan Allah melainkan jihad di jalan hawa nafsu mereka di jalan syaitan bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala membunuh orang kafir secara serampangan iya orang kafir yang sudah sepatutnya diperangi sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan tiga pilihan Pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Didakwahi terlebih dahulu, dijelaskan tentang Islam, dijelaskan tentang keindahan Islam dan keutamaan Islam. Sampai dia paham dan dia mau masuk Islam. Kemudian pilihan yang kedua, kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia menjadi kafir zimmi. Dia tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Itu pun tujuannya jamaah sekalian agar dia bisa melihat keindahan Islam dan selama waktu itu dia didakwahi supaya kelak dia masuk Islam. Mungkin awalnya dia masih sulit masuk Islam. Maka diberikan kesempatan dia jadi kafir dzimmi agar kelak dia mau masuk Islam. Dan ini benar-benar terjadi di masa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir dahulu yang belum mau masuk Islam, kemudian mereka jadi kafir dzimmi, pada akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Kalau pilihan yang kedua mereka tidak mau terima juga, barulah diperangi. Barulah diperangi. Iya. Yang memerangi itu pun dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat. Syarat yang paling utama adalah dipimpin oleh pemerintah, oleh kepala negara. Itulah jihad yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa pemerintah itu adalah perisai peperangan harus dilakukan di belakang di belakangnya dan dijadikan sebagai taman ya makanya para ulama di dalam fikih jihad menyebutkan syarat yang utama syarat pertama sekali di dalam berjihad harus dipimpin oleh kepala negara ya Kemudian syarat yang kedua harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan yang secara hitung-hitungan mampu mengalahkan musuh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut wa aiddulahum mastata'tu min quwwah dan siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Kemudian syarat yang ketiga, umat Islam harus punya wilayah kekuasaan ini tiga syarat jihad yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir. Maka dari sini pun kita pahami apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan aksi-aksi teror dan mereka mengatasnamakan jihad itu sedikit pun bukan bagian dari jihad fi fisabilillah karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad sesuai hukum syariat. Sebagaimana ibadah yang lainnya, jihad juga harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sudah ikhlas, niatnya benar untuk memperjuangkan Islam, tapi kalau cara mereka tidak benar, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah termasuk kategori bid'ah termasuk amalan yang mengada-ada, bukan jihad yang syar'i, melainkan jihad yang bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan beliau telah bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami maka amalan tersebut tertolak dan inilah jemaah sekalian salah satu contoh bagi kita bahayanya beramal hanya bermodalkan semangat belaka. Mereka itu dipompa semangatnya untuk berjihad. Tetapi hanya itulah modal mereka. Ya. Mereka tidak memiliki ilmu bagaimana seharusnya berjihad. Inilah bahayanya. Kalau kita beramal hanya berdasarkan semangat tanpa didasari oleh ilmu, maka kita bisa tersesat dan yang lebih parah lagi kita sudah tersesat, kita menyangka masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang parah yang terjadi. Mereka merusak dalam keadaan mereka mengira sedang membuat satu amalan perbaikan. Iya. Jadi disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Iya. Maka jihad mereka itu bukan jihad yang syar'i. I tapi jihad yang menyelisihi syariat Islam ya kemudian jemaah sekalian di sini dikatakan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar jadi ada alasan yang membolehkan terjadinya pembunuhan tersebut salah satunya yang baru saja kita sebutkan pembunuhan di dalam jihad yang syar'i jihad yang sesuai syariat bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror ya membunuh orang kafir secara serampangan lihat orang kafir langsung dilempar bom begitu saja ini bukan cara Islam bahkan mereka tidak peduli walaupun yang menjadi korban ada dari kalangan kaum muslimin dan yang lebih parah lagi yang muslim ini mereka yakin sudah kafir sehingga patut untuk dibunuh jadi subhanallah sebenarnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan di situ. Ya di antaranya mengkafirkan kaum muslimin. Makanya mereka nggak peduli. Walaupun yang jadi korban adalah kaum muslimin, karena mereka sudah menganggap orang-orang muslim itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya paham pengkafiran. Ya. Serampangan di dalam mengkafirkan. Awalnya mengkafirkan, awalnya mengkafirkan, kemudian disusul dengan pembunuhan, pengoboman. Iya. Dan juga mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Iya. Kalau mereka anggap sudah kafir, maka mereka berkeyakinan hartanya juga halal. Berarti boleh dirampas, boleh diambil secara diam-diam. Ini juga tidak diragukan lagi penyimpangan yang lainnya dan banyak lagi muncul berbagai macam penyimpangan tersebut. Jadi ini termasuk pemahaman yang perlu diwaspadai, yang dikenal dengan pemahaman khawarij. Iya. Kemudian jemaah sekalian, contoh lain uh, pembunuhan dengan alasan yang benar. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah kecuali satu dari tiga alasan satu dari tiga alasan yang pertama adalah athaybuz zani orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina maka hukumannya adalah hukuman mati maka ini menunjukkan kepada kita besarnya dosa zina. Adapun orang yang belum pernah menikah, maka tidak sampai dihukum mati. Kalau dia sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah hukuman mati, yaitu dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Batunya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Ini yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh dibalas bunuh yaitu membunuh seorang mukmin maka balasannya juga bunuh kisas dan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang maha adil walaupun banyak orang tidak memahami hikmah dan kandungan di dalamnya ya jadi bunuh dibalas bunuh membunuh seorang mukmin maka dikisas kecuali kalau para walinya memberikan pemaafan ya kemudian yang ketiga wattariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang murtad dari agama Islam, maka hukumannya juga hukuman mati. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia, yaitu dia murtad keluar dari Islam. Ya. Tetapi jemaah sekalian, hukum-hukum ini hanyalah boleh diterapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ini bukan tugas masyarakat, tapi tugas pemerintah hukum-hukum pidana yang sampai pada tingkat pembunuhan itu adalah tugasnya pemerintah bukan tugas masyarakat makanya berat jadi pemerintah itu ya andai pemerintah tidak menerapkan hukum-hukum ini maka dosa-dosa mereka dan tugas ini tidak berpindah kepada masyarakat ya tidak berpindah kepada masyarakat walaupun pemerintah tidak menerapkan masyarakat tidak boleh untuk menerapkan yang kita lakukan hanyalah memberikan nasihat. Kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa ini, berzina, membunuh, atau murtad dari agama Islam, kita berikan nasihat. Terutama yang murtad dari agama Islam, jangan dibiarkan. Berikan nasihat, ajak dia kembali untuk masuk Islam. Ya, jelaskan kepadanya kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Iya. Hanyalah satu keadaan jemaah sekalian yang kita dibolehkan untuk membunuh yaitu kondisi terpaksa ketika kita diserang sekedar untuk kita membela diri dan kita tidak ingin membunuh sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah araaita in ja'ani rajulun yuridu akhdha mali wahai Rasulullah Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang datang kepadaku pingin merampas hartaku? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala tu'tihi malak. Jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Jadi ceritanya ini pembegal. Iya, atau preman, perampok mau merampas harta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diberikan. Jangan diberikan harta kita kalau mau dirampas. Ya, apalagi kalau mau mengganggu keluarga kita. Maka tentu harus kita lindungi atau mengganggu siapapun yang bisa kita lindungi maka kita lindungi. Ya. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, Aroaita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia berusaha membunuh aku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qatilhu." Kamu pun perangi dia. Jadi disuruh lawan nggak boleh tunduk, disuruh lawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmahnya besar sekali jamaah sekalian. Kalau kita diam saja, kalau kita tunduk, maka para pembegal ini akan semakin merajalela. Ya. Tapi kalau kita melawan, mereka akan berpikir untuk mengganggu yang lainnya. Kalau semuanya melawan, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Ya. Tapi kalau kita semuanya takut dan tunduk, maka mereka akan semakin merajalela. Ya. Lalu sahabat tersebut bertanya lagi, "Ara'aita in qataltuhu?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku kemudian membunuhnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar," tempatnya di neraka. Iya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia yang membunuh aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anta syahid," maka engkau mati syahid. Iya. Jadi inilah kemuliaan seorang muslim. Ya. Hidup dengan berpegang teguh dengan syariat, mati dengan mati syahid. Iya. Jadi ini kondisi di mana seorang muslim itu terpaksa walaupun yang apa namanya yang mau merampas hartanya ini seorang muslim. Ya, apalagi kalau orang kafir. Walaupun seorang muslim yang melakukannya. Dan kita sifatnya di sini hanyalah membela diri. Ya, bukan berniat untuk membunuhnya. Makanya kalau kita bisa membela diri tanpa harus membunuhnya, tidak boleh untuk membunuhnya. Tapi kalau terpaksa membela diri dengan harus membunuhnya, itu harus dilakukan, ya. Karena kalau misalkan dia kita biarkan kita yang terbunuh, maka kita harus membela diri itu kondisi terpaksa. Beda dengan orang dua orang muslim yang saling membunuh tanpa ada alasan yang benar. Hanya karena permasalahan sepele atau permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Kemudian masing-masing pingin saling membunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan senjata mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Para sahabat pun heran, sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maktul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh itu sudah pantas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena Orang yang terbunuh itu pun memiliki keinginan yang besar untuk membunuh sahabatnya tersebut. Jadi dia ingin membunuh memang, bukan sekedar membela diri. Iya, maka dua-duanya masuk neraka. Ini hati-hati peringatan bagi setiap muslim untuk berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam dosa menzolimi seorang muslim apakah menzolimi nyawanya, darahnya maupun hartanya dan juga kehormatannya. Iya. Jadi inilah wasiat yang kelima, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat memahaminya. Kemudian wasiat yang keenam Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yabluga ashuddah janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sampai anak yatim ini mencapai umur dewasa jemaah sekalian di dalam ayat ini Allah memperingatkan kita untuk hati-hati di dalam memperlakukan atau menggunakan atau mengelola harta anak yatim. Misalkan kita dititipi anak yatim walaupun keluarga kita sendiri. Ya, mungkin anak saudara kita saudara kita meninggal dunia, kemudian anaknya dititipkan kepada kita karena dia masih kecil, maka tentunya dia belum bisa mengelola harta warisannya. Ya. Dia belum bisa mengelola harta warisannya. Maka tidak boleh kita serahkan hartanya kepadanya karena dia belum bisa mengelola hartanya harus kita simpan baik-baik dan kita pergunakan untuk mengurus dirinya iya kalaupun harta itu mau kita manfaatkan maka kata Allah harus dimanfaatkan dengan cara yang paling baik ya misalkan diinvestasikan di dalam satu bisnis yang menguntungkan hasilnya untuk siapa ya untuk si anak tersebut bukan untuk kita ya kecuali kita juga ikut bekerja boleh kita mengambil sesuai dengan yang seharusnya kita ambil jangan berlebihan tapi harta itu milik anak tersebut baik modalnya maupun keuntungannya itu miliknya semuanya sampai dia dewasa baru kemudian kita serahkan kepadanya ya mengasuh anak yatim ini pahalanya sangat besar sekali. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahataini." Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini. Ya. Dekatnya di surga kelak di hari kiamat. Tapi jemaah sekalian cobaannya juga berat. Ya. Di antaranya cobaan dari sisi harta. Apabila dia di, kita diamanatkan memegang harta anak yatim apakah harta sedekah atau harta warisan dari kedua orang tuanya ya ini berat sekali hati-hati Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain telah memberikan peringatan Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim pada hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka itu hanyalah api dan kelak mereka akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Ya, Jadi hati-hati jangan sampai kita memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Iya. Berarti kalau di sini dikatakan dengan cara yang zalim, berarti ada cara yang tidak zalim. Para ulama menjelaskan yang tidak zalim itu adalah misalkan orang yang mengasuh anak yatim itu juga sangat miskin. Iya maka dia boleh memakan harta anak yatim tersebut hanya sesuai dengan kadar apa namanya e, pekerjaannya mengelu, apa namanya mengasuh anak yatim tersebut. Jadi dia seperti diberi gaji karena mengasuh anak yatim tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sifatnya hanyalah pinjaman baginya. Kalau dia sudah punya kelebihan, kalau dia sudah punya kemampuan, hendaklah dia mengganti harta tersebut. Iya. Kalau tidak, maka ini termasuk kedoliman sangat berbahaya. Dan ulama mengatakan, dikatakan di sini memakan harta anak yatim. Itu bukan bermakna kalau dia pakai bukan untuk makan berarti boleh. Tidak demikian. Hanya saja dahulu kebanyakan orang menggunakannya untuk makan. Dan ini namanya penyebutan secara umum. Iya kebanyakan orang menggunakan untuk makan. Tapi bukan berarti dia gunakan untuk beli mobil atau bangun rumah itu dibolehkan tidak. Ya. Dan jemaah sekalian, menzolimi, menzolimi harta orang, jangankan anak yatim, menzolimi orang kaya, ya. menzolimi hartanya, menipu menipu dia, kafir sekalipun, orang kafir yang tidak patut diperangi, orang-orang kafir yang kita sebutkan tadi itu tidak dibenarkan kita berbuat zolim kepada mereka ya kita mengambil harta mereka secara zolim walaupun dia kafir dan dia kaya raya apalagi kalau dia muslim apalagi kalau dia fakir ya sudah fakir kita zolimi lagi hartanya terlebih lagi kalau dia seorang anak yatim maka dosanya menjadi lebih besar ya andai kita menzolimi orang kafir yang kaya raya itu termasuk dosa besar Apalagi kalau kita zalimi seorang muslim Seorang anak yatim lagi fakir Maka dosanya lebih besar lagi Dan ulama menjelaskan Yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah Orang yang meninggal ayahnya Seorang anak yang meninggal ayahnya Dan dia belum balik Itu definisi anak yatim Seorang anak yang meninggal ayahnya Dan dia belum balik Ya Jemaah sekalian mungkin kita tambahkan satu lagi Wasiat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan keadilan kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya inilah wasiat yang ketujuh perintah untuk tidak berlaku curang di dalam menakar dan menimbang hendaklah berbuat adil ini perintah secara umum terhadap kaum muslimin dan secara khusus terhadap para pedagang ya terhadap para pedagang dagang apa saja jangan sampai kita mengurangi takaran atau mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran dan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan dan mereka ini sifat mereka kata Allah orang-orang yang curang ini kalau mereka mengambil dari manusia mereka ingin disempurnakan nggak boleh kurang nggak boleh kurang takarannya timbangannya harus sempurna Sebaliknya, kalau mereka mengukur untuk manusia, maka mereka pun berbuat curang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, yaitu mencurangi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami. Maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berlaku adil, bersifat adil terutama di dalam mengukur dan menimbang. Kemudian di sini dikatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa atau membebani diri seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dijelaskan para ulama artinya adalah kalau seseorang sudah berusaha untuk memenuhi timbangan, berusaha untuk memenuhi takaran dengan sebagaimana mestinya, kemudian ada sedikit kekurangan, yang dia enggak mampu lagi untuk mengetahuinya maka ini Allah maafkan ya contohnya kita mengukur beras satu liter mungkin ada kurang satu dua butir saja ini enggak mungkin kita ketahui dengan pasti kekurangannya maka inilah yang kata Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya artinya kita berusaha semampu kita untuk mengukur dengan adil. Kalau ada kurang-kurang sedikit yang kita nggak sanggup untuk mengetahuinya dengan pasti, maka insya Allah Taala itu dimaafkan oleh Allah Tabaraka Wa Taala. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah Taala masih tersisa tiga wasiat lagi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria anak yatim Tadi sudah kita jelaskan Sebagaimana dikatakan para ulama Al-yatim Man mata abuhu Wahua sagir Anak yatim itu Yang ayahnya meninggal dunia Dan dia masih kecil Kecil maksudnya belum balik Ya Nah tadi pertanyaannya Ayahnya pergi Berarti ayahnya masih hidup Ayahnya masih hidup Berarti bukan termasuk anak yatim tetapi tetap saja kita dianjurkan untuk membantu. Ya, walaupun dia bukan anak yatim, dia sudah seperti anak yatim. Karena dia kehilangan orang yang memberikan nafkah kepadanya, yaitu ayahnya. Ya, itu makna yatim. Pada asalnya makna yatim seperti itu. Seorang anak yang kehilangan orang yang seharusnya memberikan nafkah kepadanya. Makanya dikatakan apabila meninggal ayahnya. Sebab yang wajib memberikan nafkah adalah ayahnya, bukan ibunya. Jadi kalau ibunya meninggal, ayahnya masih ada, itu bukan anak yatim. Karena masih ada orang yang memberikan nafkah kepadanya. Iya. Nah, sekarang kalau orang tuanya pergi, menghilang, maka dia sudah seperti anak yatim walaupun dia bukan anak yatim. Oleh karena itu, tetap saja kita dianjurkan untuk membantu anak tersebut. Iya. Sama dengan membantu orang-orang fakir. Walaupun mereka bahkan sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Mereka sudah besar, sudah dewasa, tapi mereka termasuk kategori fakir miskin, maka kita sangat dianjurkan untuk membantu mereka. Dan Nabi SAW bersabda, "Wahal tunsaruna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian diberikan pertolongan oleh Allah kecuali karena kalian menolong orang-orang yang lemah di antara kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Jadi, walaupun dia bukan anak yatim, tetap saja kita dianjurkan untuk membantu dan menolongnya. Iya. Kemudian yang kedua, menikahi sebentar Pak. Menikahi apa namanya? wanita yang yatim. Apakah itu termasuk membantunya? Ya. Tidak diragukan lagi itu termasuk membantu, menolong. Ya. Dan itu pertolongan yang lebih sempurna. Ya. Karena kalau seorang itu seorang laki-laki sudah menjadi suami bagi wanita dia bukan saja menolong dari segi kebutuhan apa namanya kebutuhan makannya ya tapi dari segi yang lain juga dari segi penjagaan terhadapnya dari segi pendidikan ya karena seorang suami wajib mendidik istrinya menjaga istrinya dan juga dari segi kebutuhan-kebutuhannya yang lain Ya, ini justru lebih bagus. Ya. Kalau seorang suami mau menolong seorang wanita dinikahi. Ini salah satu bentuk pertolongan yang paling bagus, yang paling sempurna. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, nikahi saja. Ya. Barangkali demikian wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin saya tanya masalah mizan tadi timbangan timbangan itu Pak mengkhususkan ditujukan kepada pedagang ataupun uh, yang menimbang menimbang barang ataupun lain-lain apa termasuk mizan ini pertimbangannya misalnya kita minta pendapat pada seorang ahli hukum dia akan membuat misalnya dalam penjelasan itu akan membuat kurang pasang masuk mizan juga tidak Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dimaksud di sini adalah takaran dan timbangan barang. Iya. Bukan seperti yang Bapak tanyakan. Minta pendapat kepada ahli hukum. Iya. Yang dimaksud di sini adalah takaran dan timbangan barang. Iya. Seperti makanan atau komoditas jual beli yang lainnya. Ya. Termasuk ukuran. Ya. Bukan meminta pertimbangan kepada ahli hukum. Tapi tidak diragukan lagi orang yang dimintai nasihat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idzastansahaka fansahu, apabila saudaramu seorang muslim meminta nasihat kepadamu maka berikanlah dia nasihat ya termasuk orang yang memiliki pengetahuan di dalam satu bidang kemudian saudaranya meminta pertimbangan maka dia harus berikan pertimbangan yang benar ya termasuk pengkhianatan kalau dia apa namanya malah menyesatkan saudaranya atau memberikan keterangan yang salah itu termasuk kategori dia mengkhianati saudaranya karena saudaranya bertanya kepadanya dikarenakan dia sudah percaya. Ya. Sebagai sesama muslim, dia percaya seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bagaikan satu tubuh, harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ternyata dia memberikan keterangan yang salah apakah dalam bidang hukum atau dalam bidang yang lain, maka ini termasuk kategori pengkhianatan. Ya, Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Kalau masih ada waktu, silakan. Kisos yang syar'i yang pertama dilakukan oleh pemerintah. Iya. Pemerintah muslim. Iya. Jadi bukan masyarakat yang menegakkan hukum tersebut. Kemudian disesuaikan dengan kejahatannya. Bunuh dibalas bunuh. Kalau dia motong tangan, balasnya juga motong tangan. Iya. Yeah. Kemudian ada usaha untuk minta pemaafan dari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya memaafkan, maka tidak ada lagi kisos. Ya. Makanya di seperti di Arab Saudi itu pelaksanaan kisos itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Seringkali orang yang mau dikisos itu dia sudah dipenjara bertahun-tahun sampai dia sudah hafal Quran. Ya. Karena mungkin dia pikir sudah mau mati, ya. Jadi banyak beribadah itu sering terjadi. Dan memang dianjurkan dia banyak beribadah, banyak bertobat kepada Allah. Itu yang paling utama. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai dia sudah hafal Quran, dia sudah jadi baik. Nah, sengaja diberikan waktu yang cukup lama itu agar ahli warisnya itu bisa memberi maaf dan mereda amarah mereka dan Masya Allah Tidak sedikit Yang kemudian Awalnya mereka pingin dikisos Kemudian mereka memberi pemaafan Dan itu lebih baik Itu lebih besar pahalanya Ya Lebih besar pahalanya Daripada dikisos Kecuali kata para ulama Orang yang Kita perkirakan Dia ini kalau nggak dikisos Maka dia akan melakukan lagi Maka ini wajib dikisos nggak boleh diberi maaf dianjurkan kepada ahli warisnya jangan diberi maaf. Ya. Tapi kalau kelihatan dia sudah baik, dia sudah bertobat, maka lebih afdal untuk diberikan pemaafan. Ya. Dan itu banyak terjadi. Para ahli waris ini para walinya memberikan pemaafan. Iya. Ya sudah dimaafkan ya sudah selesai permasalahan. Kalau tidak ya dikisos. Ya. Dan pelaksanaan kisos adalah oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, Barangkali demikian secara ringkas wallahu alam. Iya. Ini sudah jelas perbuatan yang haram yang didiamkan. Ya. Perbuatan haram yang di yang disetujui ini tidak patut. Tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Mesti kita jual dengan ukuran yang tepat. Kalau 50 kilo katakan 50 kilo jual dengan harga 50 kilo kalau 49 kilo katakan 49 kilo dan jual dengan harga seperti itu ya itu nggak patut walaupun kita beli walaupun kita beli dengan cara kita dicurangi ya kita bayar seharga 50 kilo ternyata isinya 49 kilo dan kita sudah paham tetapi tetap saja nggak boleh kita menjual lagi dengan cara curang seperti itu, nggak boleh. Ya, walaupun kita dicurangi orang, jangan kita balas mencurangi orang yang lain. Ini tidak dibenarkan. Ya, ini sudah jelas perbuatan yang haram. Tidak patut seorang Muslim melakukannya. Ya, wallahu alam. Bagaimana cara membela diri dari orang yang menzolimi secara psikis? Seperti apa contohnya? Menghina begitu. Iya. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Yang paling utama sebetulnya menghadapi orang yang menzolimi kita yang paling utama yang menzolimi secara psikis seperti ini menghina mencemarkan nama baik atau mencela mencibir kita bahkan menuduh aliran sesat ya ini sering terjadi orang yang berusaha mengamalkan sunnah sering dikatakan aliran sesat padahal justru yang diamalkan itulah yang benar maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan yang paling terbaik idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan adawatun ka'annahu waliyun hamim ka'annahu waliyun hamim kata Allah Subhanahu wa taala balaslah orang yang berbuat kejelekan kepadamu dengan cara yang lebih baik maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia ya yeah. Jadi ini yang dianjurkan di dalam syariat. Balas dengan cara yang terbaik. Artinya ini lebih daripada sabar. Ini bukan sabar lagi. Sudah sabar ditambah dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Kalau kita maafkan, kita sabar, kita maafkan dan kita berbuat baik kepadanya, maka hasilnya apa? Allah akan memberikan pemaafan kepada kita. Intakfu. Kalau kalian memberi pemaafan watasfahu dan kalian berlapang dada ya maka Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Iya. Jadi ini hasilnya. Kalau kita bersabar bukan hanya sabar. Kita memberi maaf apalagi kita berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita tersebut, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Iya. Jadi itu yang terbaik. Kemudian memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Iya. Kemudian apabila diperlukan untuk memberikan klarifikasi. Ya. Yeah. Klarifikasi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun sahabat ketika itu mereka bukan bermaksud untuk berprasangka buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang etikaf dikunjungi oleh salah seorang istrinya, Sofia radhiyallahu anha. Maka ketika Sofia mau pulang, Rasulullah SAW mengantar. Nah, ketika di perjalanan ada dua orang sahabat lewat. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW mereka berjalan agak cepat. Ya, dan Nabi bersama seorang wanita. Bersama seorang wanita. Maka Nabi SAW menegur mereka berdua. Ya. Pelan-pelan saja. Ini adalah Sofia istri saya. Ya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Jangan sampai syaitan menjerumuskan mereka berprasangka buruk. Ini Nabi bersama seorang wanita. Jangan-jangan bukan wanita, bukan istri beliau atau bukan mahram beliau. Ini bisa saja syaitan menjerumuskan mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan agar mereka tidak dijerumuskan oleh syaitan. Walaupun sahabat ketika itu tentunya tidak mungkin berprasangka buruk kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Hanya saja beliau khawatir yang namanya jiwa manusia itu lemah. Syaitan bisa menguasai mereka. Iya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri 'ala ibni Adam majraddam." Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh anak Adam di peredaran darahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut sehingga beliau jelaskan, beliau berikan klarifikasi. Iya. Kemudian juga kalau kezalimannya tidak berhenti dan ada maslahatnya, boleh juga dilaporkan kepada uh, pemerintah untuk menindak orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan menghadapi orang-orang yang berbuat zalim seperti itu. Iya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.